الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Pada ayat yang ke-13 dan selanjutnya maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tempat kembalinya Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah dan kemanakah tempat kembali mereka. Pada ayat yang ke-13 Allah berfirman Innal abrara lafi na'im Sesungguhnya Orang-orang Yang banyak sekali Melakukan Amalan-amalan kebajikan Orang yang lebih mendominankan pada dirinya Melakukan berbagai macam Amalan-amalan kebajikan dan orang yang meminimalisir pada dirinya untuk melakukan amalan-amalan keburukan, kemaksiatan, kezaliman dan yang semacamnya, maka tempat mereka adalah lafi naim. Berada di dalam kenikmatan. mereka akan mendapatkan kenikmatan. Sebelum mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mendapatkan kenikmatan hati. tatkala mereka menjalankan tugas kehidupan di dunia ini. Maka tidak ada seorang pun yang bisa kita ketahui, yang kita dapati, orang-orang yang hatinya paling bersih, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, ketimbang orang-orang yang senantiasa mendominankan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kebaikan di sini bukan hanya berkaitan dengan kebaikan zahir. Bukan hanya berkaitan dengan amalan-amalan yang tampak oleh manusia. Namun juga adalah orang-orang yang hatinya bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan baik yang besarnya ataupun yang kecilnya orang yang hatinya terjauh dari sifat hasad iri, dengki dan yang semacamnya maka orang-orang yang seperti ini disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khairun Walaysa dhalika illa li mu'min Sungguh sangat mengagumkan Menakjubkan Perkara yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman Dan perkara ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman Tidak dimiliki oleh selain mereka Maka orang kufur tidak memiliki sifat ini Apa sifat yang menakjubkan yang menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung mereka, memuji mereka? Yaitu in asabathu as-sarra'u syakara fakana khairan lahum. Ketika mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan, maka yang memenuhi hati mereka adalah kepuasan diwujudkan dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang diterima tidaklah dinisbahkan kepada usaha upaya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu hanya sebagai sebab yang terkadang buahnya jauh lebih agung, jauh lebih besar dari biaya yang dia lakukan untuk uh, melakukan sebab tersebut. Maka dirinya tidak akan kemudian berbesar kepala, membusungkan dada ketika mendapatkan kenikmatan karena itu adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah, maka dirinya akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dirinya akan mendapatkan tambahan kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Kalaulah kalian pandai bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada kalian maka kata Allah la azidannakum aku akan menambah kenikmatan tersebut namun ketahuilah tatkala kita mendapatkan kenikmatan kita berbesar kepala membusungkan dada oh ini adalah kehebatan saya, oh ini karena kecerdasan saya, oh ini karena uh, kesungguhan saya dan seterusnya, maka ketahuilah bahwa adab Allah Subhanahu wa taala teramat sangat keras. Nah, kemudian tatkala orang yang beriman Wa in asabatu ad-darra'u sabara fakana khairan lahum. Ketika orang-orang yang beriman orang-orang yang banyak melakukan kebaikan mendapatkan berbagai macam musibah, kemudaratan, kerugian dan yang semacamnya maka dirinya akan bersabar. Kenapa itu adalah takdir Allah? diiringi dengan rasa khusnudan kepada Allah bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ujian bencana dan semacamnya maka khusnudan dia ini pasti ada hikmahnya ada kebaikan di balik musibah tersebut maka hatinya pun lega hatinya pun senang Inilah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendominankan pada dirinya sendiri berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan lau ya'lamul muluku wa banaul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyufi. Seandainya para raja beserta anak mereka, ya, beserta anak-anak mereka mengetahui kenikmatan yang ada di dalam hati-hati kami, niscaya mereka akan merampasnya dari kami, meskipun harus dengan menghunuskan pedang-pedang mereka. Seandainya mereka tahu bahwa orang yang senang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan kenikmatan yang sebegitu indahnya. Maka mereka tidak akan terima orang-orang kafir, akan merampasnya dari kaum muslimin. Satu contoh yang nyata semisal Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i Di mana cerita ini disampaikan oleh murid-murid beliau sendiri. Ya, seperti oleh Ibnu Qayyim Al-Jaziyah, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan tatkala kami sedang galau menghadapi berbagai macam problematika hidup, problematika dakwah, problematika umat dan seterusnya. Kemudian kami tidak menemukan solusinya, maka kami pun mendatangi guru kami, syekh kami yang ketika itu sedang di penjara, ya, sedang di penjara. Maka ketika kami menengok beliau di penjara, kami melihat wajahnya dan mendengarkan beberapa patah nasihat-nasihatnya, maka hilanglah kegalauan kami. Kami mendapatkan solusi dari permasalahan problematika yang sedang kami hadapi. Bagaimana mungkin seseorang yang dipenjara namun bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak dipenjara? Yang secara umum orang yang dipenjara itu dalam keadaan depresi, dalam keadaan bersedih. Ya, kalau orang-orang yang dipenjara sekarang mereka di penjara, di penjara bisa menjual narkobanya. Ini orang yang baik di penjara bisa memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang di luar penjara. Sehingga bahkan beliau mengatakan kami tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang ada di dalam penjara ini. Ini Ibnu Taimiyah Kenapa? Karena di sana tidak banyak orang yang mengganggu. Dirinya bisa mengkhususkan, bisa lebih mengfokuskan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali dirinya di penjara. Allah Akbar. Ya, penjara tidaklah kemudian membelenggu jiwanya sehingga menjadi kerdil. Putus asa tidak. Bahkan bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari kemaksiatan, kezaliman dan yang semacamnya. Dan ini adalah kenikmatan hakiki yang bisa kita dapatkan. Kita pun demikian cobalah kita resapi sabda Rasulullah dalam hadis Muslim tadi. Bagaimana kita harus mensikapi ketika mendapatkan anugerah kenikmatan? Dan bagaimana kita harus mensikapi tatkala mendapatkan musibah dengan cara yang benar, dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Saya yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kesenangan hidup, kenikmatan yang hakiki yang ada di dalam hati kita. Dan kemudian jelas bahwa di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya al-abrar itu berada di dalam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah ataupun belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hati seorang manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya fujjar ini hiperbol yang bermakna orang-orang yang banyak berbuat dosa maka tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam. Ya al-fujjar kebaikan kebalikan dari al-abror. Maka mereka akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Yaslaunaha dan pasti mereka akan sampai ke sana. Mereka pasti akan sampai ke dalam neraka tersebut tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala wa hum anha bighaibin mereka tidak bisa bersembunyi tidak bisa ghaib dari neraka Allah Subhanahu wa taala mau kemana lagi ketika seorang telah mati dirinya berada di alam kubur dia sudah penuh dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bakal dimasukkan ke dalam surga maka akan ditampakkan oleh Allah pagi dan sore surganya dibentangkan di hadapannya permadani sampai ke surga sampai kemudian mereka mencium bau wanginya surga dan sebaliknya orang-orang yang akan ditempatkan di neraka jahanam maka akan dibentangkan jalan ke neraka jahanam dan kemudian dirinya pun akan mencium bau busuknya dari neraka jahanam sehingga orang-orang seperti ini yaitu para fujar mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kiranya jangan kau segerakan datangnya hari kiamat." Kenapa? Karena tahu bahasanya dirinya nanti akan sampai kepada al-jahim. Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Dan setelah mereka dimasukkan yang mereka tidak bisa mengelak, maka pasti Allah masukkan dan bahkan mereka tidak bakal bisa keluar dari neraka tersebut. Wa ma hum kharijina minha. Maka mereka sama sekali tidak bisa keluar dari neraka jahanam tersebut. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita di dalam ayat ini yang menurut ahli bahasa maknanya justru adalah aku beritahukan kepada Anda apa itu tentang yaumuddin, tentang hari ad-din. Dan ad-din sebagaimana barangkali sudah pernah saya sampaikan, Syaikh bin usaimin rahimullah taala membuat kaidah. Kata-kata ad-din tatkala dikaitkan dengan konteks keduniaan, maka maknanya adalah al-amal, maknanya adalah al-amal. Adapun kalau ad-din ini berada di dalam konteks akhirat, maka maknanya adalah al-jaza. Maka wa ma adraka ma yaumuddin maknanya adalah akan aku beritahukan kepada Anda kepada kalian apa itu hari pembalasan. yaitu yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a satu hari yang seorang jiwa tidak bisa memiliki menolong memberikan bantuan sedikit pun kepada jiwa yang lain di dunia ini terkadang yang menjadikan sebab manusia itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dunia ini banyak orang-orang yang dianggap bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Padahal itu hanya sebab. Sampai-sampai dirinya lupa bahwa sesungguhnya yang memenuhi kebutuhan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan manusia di dunia. Bahkan terkadang manusia menyikapi kebaikan orang lain yang hanya sedikit saja menjadikan sebab mereka lupa kepada Allah. Sehingga dirinya sami'na wa ata'na kepada manusia namun kemudian uh, sami'na wa asaina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada perintah manusia apapun perintahnya maka mengatakan siap laksanakan. Namun ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia mengatakan kami dengar namun entar-entar dulu lah. Entar melakukannya. Nah, namun di hari itu tidak ada seorang pun yang mampu menolong orang lain. Tidak ada orang yang bisa meringankan beban orang lain wal amru yauma lillah dan urusan perkara ketika itu pada hari itu itu pada yaumul akhir mutlak milik Allah Subhanahu wa taala mutlak milik Allah Subhanahu wa taala meskipun sebetulnya di dunia ini semuanya juga milik Allah urusan ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Namun manusia diberikan kesempatan di dunia ini, mukhayyarun, diberikan kesempatan untuk memilih antara jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah telah berikan bekal kepada mereka, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, ketakwaan dan jalan-jalan yang fujur. Maka manusia dibebaskan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. Namun di akhirat tidak ada lagi perkataan semacam itu. Semuanya akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Mutlak urusan ketika itu di bawah komando Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yauma idzil lillah. Dan urusan hari itu pada hari itu mutlak yang milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal keadaan saat itu ataupun hari itu mulai sejak manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sampai manusia itu menunggu putusan dari Allah apakah dirinya mau dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka bahkan kaum mukminin yang ketika itu pun sedang menunggu untuk dimasukkan ke dalam surga mereka sedang merasakan satu keadaan kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sampai-sampai orang yang dimasukkan ke dalam surga pun menunggu ya, menunggu adanya bantuan. Sehingga keadaan ketika itu manusia saling berkomunikasi dan mereka pun kemudian bersepakat ya untuk memohon meminta syafaat kepada para nabi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya Rasulullah SAW ketika itu disuguhi ya diberikan suguhan berupa daging yaitu e, berupa kaki ya, kaki dari binatang yang telah dimasak ketika itu dan memang yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW dari bagian-bagian e, daging dari satu hewan adalah kakinya ya, kaki bagian atas ya, pahanya Dan kemudian beliau pun menyempatkan diri untuk menggigit satu gigitan. Nah, ketika beliau usai menggigit satu gigitan, maka mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wa hal tadruna mimma dalika. Dan aku adalah penghulu seluruh manusia. Ya, aku menjadi penghulu seluruh umat manusia dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup terakhir nanti maka penghulunya pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya ya radhiyallahu anhum ajmain, "Tahukah kalian apa sebabnya?" Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari yang paling awal sampai yang terakhir di satu tempat. Sehingga orang-orang yang menyeru pun mendengarkan. Ya, orang-orang yang bisa mendengarkan suruhan maka mereka pun mendengarkan. Dan orang-orang yang memiliki mata pun ketika itu bisa melihat dalam jarak yang sangat-sangat jauh menerawang tembus dalam jarak yang sangat jauh. Dan pada saat itu matahari pun didekatkan di atas manusia. Dan kemudian ketika itu akan menimpa seluruh manusia berupa derita dan kesulitan yang luar biasa. Ya derita dan kesulitan yang luar biasa ma la yutikuna wa fayakulun nas yang mereka tidak mampu untuk menanggungnya. Mereka tidak mampu untuk menerimanya. Saya kemudian mereka saling berbincang. Ala tarawna ma qad balaghakum ala tangduruna man yashfa'alakum ila rabbikum. Bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang menimpa kalian ini? Dan bagaimana pendapat kalian? Apakah kiranya ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian ya, menuju kepada roh kalian? Maka sebagian manusia kemudian menjawab, "Alaikum bi Adama." Oh, kalau begitu marilah kita datangi Nabi Adam alaihissalam. Maka akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam seraya mengatakan kepada Nabi Adam, "Anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka isfa' lana ila rabbika." Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma qad balaghana fayaqulu Adam. Wa Adam, sungguh engkau merupakan bapaknya dari seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirimu dari tanganmu sendiri dan kemudian meniupkan ruhnya kepada dirimu. Dan Allah pun memerintahkan kepada para malaikat agar sujud kepada dirimu dan mereka pun sujud kecuali iblis. Maka tolonglah mintakanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami yang sangat memprihatinkan ini? Tidakkah kau melihat penderitaan, penderitaan kami, wahai Adam? Maka kemudian Adam pun mengatakan, Inna Rabbi qad al yawma ghadban lam yaghdab qablah mislahu wa lam yaghdab ba'dah mislahu. Sungguh Rabbku Allah Subhanahu wa taala pernah marah pada suatu hari kepada diriku dengan satu marah yang aku tidak pernah melihat kemarahan Allah ketika itu sebelum ataupun sesudahnya. Yang Allah Subhanahu wa taala pernah melarang diriku agar aku tidak mendekati satu pohon khuld dan aku pun durhaka kepada Allah, aku pun melanggar larangan Allah, aku pun mendekati pohon khuld tersebut. Maka beliau mengatakan nafsi nafsi nafsi. Saya tidak bisa menolong anda sekalian. Silahkan urus uh, kepentingan Anda, Anda sekalian. Saya pun ingin mengurusi kepentinganku sendiri. Idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Pergilah mintalah pertolongan kepada selain diriku, yaitu pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka pun kemudian mendatangi Nuh alaihissalam seraya mengatakan ya Nuh innaka anta awwalar innaka anta awalur rusuli ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi wahai sesungguhnya engkau adalah rasul pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala menamai dirimu dengan hamba yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah maka tolonglah mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami Tidaklah tidakkah engkau melihat keadaan kami yang sangat memprihatinkan ini wahai Nuh? Maka Nuh pun mengatakan inna rabbi azza wa jalla qad al yawma ghadban lam yaghdab qablah mislahu wa lan yaghdab ba'dah mislahu wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi Maka kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam dimintai oleh manusia ketika itu untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka Nabi Nuh pun menyampaikan udurnya. Ya, Nabi Nuh menyampaikan udurnya. Sesungguhnya Rabbku Azza wa Jalla pernah marah pada suatu hari dengan kemarahan yang belum aku pernah lihat sebelum dan sesudahnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada diriku kesempatan untuk berdoa kepada Allah dan kesempatan itu setelah saya gunakan ya kesempatan yang istimewa itu telah aku manfaatkan aku e, gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumku yaitu pada saat Eh, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjirnya yang luar biasa yang menenggelamkan segala sesuatu, maka pada saat itu Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan ya, kaumnya, menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada dirinya. Maka urusilah, selesaikanlah urusan kalian sendiri-sendiri. Aku pun juga ingin menyelesaikan urusanku sendiri. Pergilah engkau kepada selain diriku, yaitu pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam seraya mengatakan, "Wa Ibrahim, anta Nabiullahi wa khaliluh min ahli al-ardi, isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi." Fayaqulu lahum, "Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablah mislahu wa la yaghdab ba'dah mislahu." wa ini qad kuntu kadzabtu salasan ya salasa kadzabatin Maka mereka pun mendatanginya Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan wahai Ibrahim, sungguh engkau adalah Nabi Allah dan sekaligus menjadi kekasih Allah. Berikanlah ataupun mohonkanlah syafaat kepada Allah untuk kami wahai Ibrahim. Tidakkah kau melihat penderitaan kami? Tidakkah engkau melihat keadaan kami yang sangat memprihatinkan ini? Maka kemudian Nabiullah Ibrahim pun berkata kepada mereka, Sesungguhnya Robku pernah marah dengan kemarahan yang luar biasa yang aku tidak pernah melihat kemarahan yang semisal itu baik sebelum ataupun sesudahnya. Maka Aku pun tidak bisa menolong kalian Karena aku pernah berdusta dengan Tiga kali dusta Padahal itu dusta Ketika beliau berdakwah Di hadapan kaumnya Dan sebagian para ulama bahkan mengatakan Dustanya adalah dusta yang diperkenankan Itu tauriah Ketika diantaranya ya, Ketika beliau sedang berada di sisi istrinya maka datanglah penguasa ketika itu dan menanyakan siapa ini? Maka Ibrahim mengatakan, oh itu saudariku, yaitu saudariku. Padahal nyatanya itu adalah istrinya. Kenapa? Ketika dirinya akan mengatakan itu adalah istriku, maka langsung akan diambil oleh sang penguasa ketika itu. Padahal maksud Nabiullah Ibrahim adalah istri eh, saudariku dalam masalah keimanan. Dan ini sebenarnya tidaklah salah. Hia ukhti dia adalah saudariku. Itu saudara dalam keimanan. Dan beliau ketika ditanya, dipanggil oleh para penguasa ketika itu, "Wahai Anda pemuda yang namanya Ibrahim?" Dia mengatakan, "Iya." "Siapakah yang telah menghancurkan berhala-berhala yang sekian banyaknya?" Maka Ibrahim mengatakan, "Itu yang berkalungkan kapak itu, tanyai aja dia." Ya, dia menjawab, "Itu loh yang berkalungkan kapak itu." Maka itu dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai satu dusta. Maka beliau pun menyampaikan urdurnya, saya tidak bisa. Dah selesaikanlah urusan kalian sendiri, saya pun juga harus menyelesaikan urusan saya sendiri. Ini Nabi Allah Ibrahim, ini Nuh, ini Nabi Adam, semuanya menyampaikan urdurnya. Pergilah kepada selain diriku, yaitu pergilah kepada Musa alaihissalam. Maka mereka pun akhirnya mendatangi Musa alaihissalam dan mengatakan, anta Rasulullah faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nasi isfa' lana ila rabbika wahai Musa engkau adalah utusan Allah Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang banyak kepada dirimu di antaranya Allah memberikan risalahnya kepada dirimu Allah Subhanahu wa taala menyempatkan diri untuk berkata-kata secara langsung dengan dirimu, maka berikanlah ataupun menekanlah syafaat kepada Allah untuk kami wahai Musa. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami ini wahai Musa? Maka dia pun kemudian mengatakan inna rabbi qad ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablah mislah wa lam yaghdab ba'dah mislah. Sungguhnya Rabbu pernah marah pada satu hari dengan kemarahan yang luar biasa yang aku tidak pernah melihat kemarahan seperti itu baik sesudah ataupun sebelumnya. Dan wa inni kot kotal tunafsan lam umar liha Aku pernah membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Itu ketika Bani Israel sedang berseteru eh, apa namanya bersengketa, beradu mulut dengan kelompok yang lain, maka Nabi Musa diminta pertolongan dengan mengatasnamakan eh, Bani Israelnya. Maka akhirnya Nabi Musa pun menolong mereka dengan memukul sekali pukul lawan debatnya. Maka kemudian ternyata pukulan beliau sangat hebat. Sekali pukul langsung KO dan bahkan tidak hidup lagi yang dipukul, mati. Maka kemudian beliau mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Udahlah, sekarang uruslah urusan kalian sendiri. Saya pun juga harus mengurus eh, urusan saya sendiri. Pergilah kepada orang lain selain diriku, yaitu kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka <clears throat> mereka pun kemudian mendatangi Nabi Isa bin Maryam. <clears throat> Seraya mengatakan, "Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama waruhun minhu wa kali wa kalam tannasa fil mahdi sabiyya Ikhfa lana ila rabbika ala tara ila mahnu fihi wahai Isa engkau adalah utusan Allah engkau adalah kalimah Allah yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam yang Allah uh, berikan kepada Maryam kalimah Allah yang diberikan kepada Maryam sehingga Maryam pun kemudian hamil. Dan engkau adalah ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mampu untuk bertutur kata dengan manusia pada saat engkau masih dalam timangan. Ketika engkau masih sangat kecil, namun engkau bisa berbincang-bincang dengan manusia. Mohonlah syafaat kepada Allah untuk kami wahai Nabi Isa. Tidakkah engkau kasihan dengan penderitaan kami saat ini? Maka beliau pun menjawab dengan eh, jawaban yang sama. Inna rabbi qad al yawma ghadban lam yaghdab qablah mislah qattun wa la yaghdab ba'dahu mislah wa lam yadhkur eh, dzam wa lam yadhkur eh, dzamban di mana Allah Subhanahu wa taala pernah marah pada suatu hari dengan marah yang luar biasa. Yang aku belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala marah yang seperti itu baik sebelum ataupun sesudahnya. Namun beliau tidaklah menyebutkan dosa apa yang menghalang-halangi dirinya untuk memohonkan eh, syafaat kepada Allah untuk mereka. Cuman beliau uh, tidak tidak mau dan beliau lebih senang mengatakan nafsi nafsi nafsi. Sekarang pergilah kepada selain diriku yaitu pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya pun mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma Wahai Muhammad Engkau adalah utusan Allah, penutup dari sekian para nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dosa-dosamu terampuni baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini sebagaimana yang bisa antuna dan Anda sekalian cek di dalam e, surat Al-Fath ayat 1 dan ayat 2. Ya ayat 1 dan ayat 2. Dan ayat ini pun sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu pernah berbuat dosa ya pernah berbuat dosa namun dosa yang beliau lakukan bukanlah dosa yang e, berkaitan dengan masalah-masalah yang urgen berkaitan dengan status dirinya sebagai seorang rasul mintalah untuk kami syafaat Rabbmu wahai Muhammad maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari banyak manusia tadi, mereka pun pergi menuju ke bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menyungkurkan wajahnya, bersujud ke hadapan Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Rasulullah SAW ya pujian-pujian yang sangat indah ya pujian-pujian yang sangat indah yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelum dirinya. Di dunia ini kita diajari untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil ya alamin. Ini di antara bentuk pujian. Ya. Namun nanti pujian yang akan diucapkan oleh Rasulullah yang itu merupakan pengajaran langsung dari Allah belum pernah diberikan kepada seorang pun nabi sebelum Rasulullah SAW. Apalagi manusia biasa. Jelas belum pernah diberi bagaimana memuji pada saat itu dengan pujian-pujian yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ya Muhammad irfa' ra'saka sal tuqtahu washfa tushfa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, Langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah, niscaya engkau akan diberi apa yang kau pinta. Mohonlah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Maka kemudian beliau pun mengangkat kepalanya. Seraya mengatakan umat umati ya Rabbi umati ya Rabbi umati ya Rabbi wahai Rabbku umatku umatku umatku itulah bentuk kasih sayang Rasulullah bukan hanya di dunia yang di dunia di dalam akhir surat At-Taubah dijelaskan beliau adalah seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat kasih sayang, seorang yang sangat berat, merasa berat dengan perkara-perkara yang memberatkan umatnya. Bahkan beliau juga orang yang sangat kasih sayang di akhirat nanti. Sampai pun di akhirat dia pun masih memikirkan umatnya, umatku, umatku wahai Rabbku. Maka kemudian Allah pun mengatakan, "Ya Muhammad, Adkhil min ummatika man la hisaba alaihim. Masukkan dari kalangan umatmu yang mereka tidak dihisap. Ya. Jadi ada 70 ribu umat Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab, tidak dihisap dan tidak diadab. Maka umat Rasulullah yang tidak dihisap, yang tidak ditegakkan hisap atas dirinya, maka diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah agar dimasukkan melalui pintu yang sebelah kanan. Ya, melalui pintu yang sebelah kanan. Meskipun seandainya mereka mau memasuki dengan melewati pintu yang lain, diperkenankan juga. Namun mereka telah diberikan pintu yang spesifik yang itu tidak diberikan kepada yang selain mereka. Kemudian Rasulullah mengakhiri sabdanya, "Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya itu di tangan Allah, demi Allah Subhanahu wa taala. Innama bainal misra'aini min masra'il jannah kama baina Makkah wa Khumaira." atau kama baina Makkah wa Basra." Sesungguhnya antara satu pintu yang ada di dalam surga dengan pintu yang lainnya itu sejauh ataupun seperti jarak antara Mekah dan Khumair dan atau seperti antara ya, jaraknya antara Mekah dan Basra. Mekah dan e, Irak sangat jauh, itu satu pintu jaraknya segitu. Ya, antara satu pintu yang ada di surga dengan pintu yang lainnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kebingungan, kesulitan, kepayahan yang akan dirasakan oleh manusia ketika itu. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita fahami, bisa kita ambil manfaatnya, faedahnya, bisa kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara kita yang lainnya. Ya demikian. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mempertanya apa yang dilakukan seorang muslim untuk menghapus dosanya selain bertaubat Kalau dia berhutang kepada orang tuanya yang sudah meninggal Ya taubat ini jelas Kemudian yang kedua hendaknya dirinya melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh Kalau memang dirinya memiliki hutang Ya memiliki hutang kepada seseorang yang telah meninggal maka ini fatwa dari sebagian para ulama Hendaklah dirinya menafkahkan Menyumbangkan, memberikan harta tersebut Di atas namakan orang yang dia hutangi Orang yang berbiutang kepada dirinya Bagaimana di akhirat nanti? Ya kalaulah orang yang telah e, kita hutangi merelakan Alhamdulillah Kalau tidak ya itu sudah risiko Maka ini Eh, peringatan bagi kita, peringatan bagi kita agar jangan senang berhutang. Ya, agar jangan senang berhutang. Kita hendaknya jangan terpancing dan ter eh, apa namanya? terpukau dengan perkataan hidup tanpa hutang serasa hampa. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seorang yang paling sempurna orang yang paling baik dunia akhirat, beliau berlindung dari yang namanya ghalabatud dain, ya terlilit hutang. Kok kita mengatakan hidup tanpa hutang terasa hambar? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah Di kos saya lantainya menggunakan karpet yang bergambar Begitu juga dengan spray kamar saya Pada saat saya sholat ketika salam selalu tidak khusyuk ketika melihat gambar ikan dan lain-lain. Apabila saya belum sanggup membeli karpet dan spray yang baru, bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana bila gambar-gambar tersebut saya lakban dengan lakban berwarna gelap sehingga tidak terlihat? Jazakallahu khairan katsira. Kalau memang karpet itu adalah milik anda sendiri maka Anda berbuat sesukanya kepada karpet Anda. Mau diapakan juga itu adalah hak Anda. Namun kalau kemudian itu milik orang lain, ya Anda harus meminta izin kepada yang punya. Wallahu taala alam. Bagaimana agar tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan? Yang pertama, kita hendaknya senantiasa mengingat ya, mengingat akan pahala sabar. Di mana pahala sabar itu sangat luar biasa. Innama sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku sabar buat berbuat sabar mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak terbatas. Tidak terbatas Kemudian kalau yang kedua kalau Anda hendak membuka kitab Riyadhus Salihin bab sabar maka Anda akan mendapatkan hadis-hadis yang sangat banyak contoh-contoh tentang kesabaran yang dimiliki oleh para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum ajmain. Satu contoh ada salah seorang sahabiah yang memiliki penyakit epilepsi, yang memiliki penyakit epilepsi, ayan. Nah, dia kemudian mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya sembuh dari sakitku ini." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau Anda mau, akan saya doakan kepada Allah dan Anda akan sembuh. Namun kalau Anda sabar, maka balasan Anda adalah surga." Maka perempuan tadi mengatakan, "Oke, okay, Rasulullah, kalau begitu saya ingin sabar saja, tapi tolong doakan lagi kepada Allah supaya tatkala saya sedang kambuh penyakitnya jangan sampai terbuka auratnya. Maka kemudian Rasulullah pun mendoakan kepada Allah untuk si sahabiah tadi dan bagaimanapun keadaan dirinya sedang kambuh epilepsinya, maka e, dirinya tetap dalam keadaan tertutup auratnya. Itulah kesabaran. Ya, banyak sekali hadis-hadis di sana. Barang siapa yang diambil oleh Allah satu dari anggota keluarga yang sangat dicintainya, kemudian dirinya ridho, maka balasannya adalah surga. Ya, ini diantara eh, trik supaya kita bisa bersabar yaitu hendaknya kita melihat, membaca, mendengarkan tentang fadilah sabar, tentang keutamaan sabar dan tentang balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan yang kedua, kita bisa tenangkan diri kita bahwa selama-lamanya kesusahan yang akan kita hadapi di dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesusahan yang ada di akhirat nanti. Artinya apa? Bahwa seperti apa lama pun, ya, seperti apa lamanya, ya, selama apapun penderitaan kita di dunia itu masih sangat pendek kalau dibanding dengan Eh, penderitaan di akhirat nanti. Maka ini insya Allah akan menjadikan kita lebih bisa bersabar. Nah kalau kemudian cobaan itu berkaitan dengan masalah materi, maka ada satu tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya dalam masalah materi ataupun juga dalam masalah-masalah yang lainnya maka Rasul katakan ungdur ila man huwa Ungdur eh, undur ila man asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum ya hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim undur ila man asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqa fawqakum hendaknya Anda menyempatkan diri memperhatikan betul-betul orang-orang yang ada di bawah Anda kalau kita tidak punya ini itu kita lihat masih banyak orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Maka itu akan menjadikan e, diri kita mendapatkan ketenangan sehingga kita pun akan bisa bersabar insya Allah taala. Yang terakhir Ustaz apakah ada anjuran untuk membelah rambut di tengah bagaimana jika membelahnya di pinggir apakah boleh? Ya memang ada anjuran untuk perempuan itu membelah rambutnya ketika menyisir di tengahnya. Yang kata Rasulullah, seperti itulah seorang perempuan menata rambutnya baik dalam hidup ataupun ketika telah meninggal. Cuman ketika e, meninggal maka satu lagi itu bagian belakang dikumpulkan ke atas menjadi tiga bagian, ya samping kanan, samping kiri dan kemudian bagian belakangnya. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi banyak kesalahan Kekurangannya karena kebodohan saya pribadi Allah dan Rasulnya berlepas diri Dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-afu minkum Wal-haqqu min rabbikum Falatakunanna minal mumtarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh